Dan kemarin kita sampai pada permasalahan an-nuhud atau bangkit <clears throat> minas sujud dari sujud ilal qiyam bangkit dari sujud kedua pada rakaat-rakaat ganjil rakaat pertama maupun rakaat ketiga menuju rakaat kedua maupun keempat dan khilaf para ulama perbedaan pendapat di antara ulama tentang yaitu bagaimana di antara tata cara ataupun kaifiyah dalam seseorang berdiri menuju rakaat berikutnya. <clears throat> Dan semakin digali dan dipelajari di sana semakin dalam furu' <clears throat> perkara-perkara seputar permasalahan ini sehingga karena beberapa hal di antaranya ada dua hal yang saya ingat <clears throat> menyebabkan saya taib mengusahakan untuk menundanya hingga pekan depan bismillah taala tentang pembahasan ini. Di mana kemarin disebutkan secara global tentang jalsah al-istirahah, duduk istirahat sebelum bangkit berdiri seorang dari sujud tidak langsung tegak <clears throat> akan tetapi duduk sebentar kemudian baru berdiri telah kita sebutkan ada yang memandang itu sunnah mutlak dilakukan setiap saat yang kedua ada yang berpandangan itu tidak disunnahkan dan itu pendapat Imam Ahmad sama sekali tidak ada duduk istirahat adapun Imam Syafi'i ada duduk istirahat dan ada pendapat yang ketiga yaitu duduk istirahat hanya apabila seorang membutuhkan yakni ya, untuk seseorang yang sudah tua ataukah berat badannya ataukah sakit ketika langsung bangkit dari sujud menuju berdiri keberatan maka dia duduk istirahat sejenak kemudian disebutkan kemarin dia bangkit dengan bertopang dengan kedua tangannya sehingga pendapat yang ketiga merinci hanya disyariatkan apabila dibutuhkan dan masing-masing menyebutkan dalilnya. Dan ditambah lagi kita diingatkan <clears throat> saya khususnya diingatkan tentang sebuah ucapan dari Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam al fatih Beliau pernah menyebutkan bi annahu la talazum bainal julusi wal i'timad bahwasanya tidak ada konsekuensi, tidak ada keharusan antara duduk istirahat dengan berdiri bertopang dengan kedua tangan. Artinya, kalau kemarin yang kita pahami hanya tiga pendapat, barang siapa yang duduk istirahat sejenak, ketika mau berdiri pasti bertopang dengan tangan, iya kan? Baik. <clears throat> Sementara kata Al-Hafidz Ibnu Rajab taala ini permasalahan dua permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang pertama, duduk istirahat disyariatkan atau tidak? Duduknya. Yang kedua, apakah bangkitnya bertopang dengan tangan ataukah tidak? Karena tidak ada Ibnu Rajab mengatakan tidak ada keharusan. Maka bisa saja seseorang berpandangan duduk istirahat sejenak Kemudian ketika hendak bangkit tidak bertopang dengan dua tangan. Tapi duduk sejenak, duduk sejenak, kemudian bangkit. <clears throat> Taib dengan tanpa tangannya bertopang di tanah atau di tempat sujudnya. Tapi pakai duduk istirahat. Sehingga <clears throat> berdasarkan perkara-perkara ini di sana ya tawassa semakin luas sehingga subhanallah <clears throat> kita sudah usahakan tadi mulai badal uh, asar diselangi beberapa perkara <clears throat> qadarallahu masyafal belum sampai uh, bertemu apa yang kita inginkan dan kami khawatir apabila kami paksakan kami sebutkan dan kami bahas dalam pertemuan ini uh, dalam keadaan belum uh, seluruhnya kita dapatkan atau belum yakni perkara yang menenangkan dalam bab ini saya pribadi dapatkan kami khawatir yaitu uh, kurang baik akibatnya baik bagi saya pribadi maupun hadirin sekalian Dimana setiap perkara itu ada pertanggung jawabannya uh, eh, oleh karenanya karena keraguan tersebut kita tunda pada perkara uh, pekan depan insyaallah taala demikian pula juga bagi orang yang berpendapat bertopang pada dua tangan ketika berdiri ini pun ada dua sifat kemarin kita sebutkan apakah sifatul agent atau ajin yaitu mengepal tangan sebenarnya dalam hadis ataukah dengan dibuka biasa bertopang adapun tentang duduk istirahat ini kami yakin dan mantap sebab hadisnya jelas dalam hadis Malik Ibnu Al-Huwairits kemarin ya bahwasanya beliau pernah melihat Nabi alaihi wasallam apa beliau beliau apabila beliau sholat dan beliau hendak bangkit dari sujud kedua lam yanhab beliau tidak langsung bangkit hatta yastawiya qaidan sampai beliau tegak duduk sampai beliau duduk dulu dan itu jelas menunjukkan bahwasanya adanya duduk istirahat ya <clears throat> di situ dan di sana ada permasalahan yang lain dalam bab tersebut insyaallah taala kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal dalam pertemuan ini kita hendak saling ingat mengingatkan bagi diri kami pribadi demikian pula hadirin sekalian bagaimana hendaknya kita sebagai muslimin kita berusaha sebisa mungkin untuk mencari bekal menghadapi kehidupan akhirat nantinya dalam kesempatan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kesehatan, apakah harta, apakah pemahaman, apakah itu kesempatan dan waktu luang yang bisa jadi tidak didapatkan oleh sebagian saudara kita yang lain. Akan tetapi walhamdulillah dengan sempurnanya syariat agama kita betapa banyaknya di sana amalan-amalan yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun baik dalam kondisi dia tidak bisa berdiri sambil duduk dia tidak bisa sambil duduk sambil berbaring dalam keadaan ia sehat maupun sakit dalam keadaan ia kaya ataukah miskin dalam keadaan dia lapang maupun sempit dalam keadaan dia punya waktu luang maupun tidak dan demikian wahakala dan demikian seterusnya maka dalam kesempatan ini kita pergunakan uh, hadal waktu waktu ini dan kita mengharapkan ihtisab kehadirat Allah Subhanahu wa taala di antara waktu yang paling utama dan pendek untuk bisa dimanfaatkan seseorang beribadah di masjid adalah intizar salat ba'da salat. Menunggu dari waktu satu salat ke salat berikutnya. Dan waktu terpendek adalah bainal maghrib wal isya. Ya. Sehingga menunggu di masjid antara satu waktu salat ke salat berikutnya, seorang memanfaatkan dengan ibadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu amalan dan semestinya kita untuk menghadirkan niat oleh karenanya para ulama rahimahumullahu taala betapa banyaknya mereka mengingatkan masalah niat-niat ini dan mereka mulai di awal-awal kitab tulisan mereka baik kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab yang lainnya dikarenakan betapa pentingnya perkara permasalahan niat ini ya. dan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak atau salah seorang tabi'in wa min amalin kabirin tusaghiruhu niyah berapa banyak amalan yang besar terlihat namun menjadi kecil ringan dan remeh pada timbangan amal di sisi Allah karena masalah niatnya wa min amalin saghir dan berapa banyak amalan yang terlihat sepele dan ringan tukabbiruhu niyah dibesarkan karena masalah niatnya karena masalah niat dan demikian pula kita yang telah mengetahui bahwasannya kita akan ada pertanggungjawaban kelak. Dan itu bukan perkara yang sepele, remeh dan sebentar. Namun yang disebut adalah al-haul huru hara yaumul qiyamah. Oleh karenanya sampai disebutkan orang-orang kafir mengatakan di hari besok yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba mereka berkata yaqulul kafiru ya laitani Orang-orang kafir kemudian berangan-angan Duhai kiranya Seandainya aku dulu jadi tanah saja Ya laitani kuntu turaba disebut kalau Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin pula Dalam tafsirnya Beliau menyebutkan bahwasanya ini bermakna Salah satu dari tiga kemungkinan apa yang ia maksud berangan-angan menjadi tanah Ketika mendapati huru hara dan ngerinya Balasan dan ancaman dari kiamat Maka dia berangan-angan agar menjadi tanah saja Kemungkinan yang pertama Ini maksudnya ia berangan-angan seandainya belum pernah diciptakan karena kita tahu manusia awal pertama kali diciptakan dari apa? Turab, dari tanah ayah kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala dari tanah kemudian Allah menciptakannya mengatakannya kun fayakun sehingga berangan-angan seandainya aku belum pernah diciptakan saja jadi manusia sebelum diciptakannya atau makna kemungkinan yang kedua dia berangan-angan seandainya dia seperti hewan-hewan yang ketika sudah dibangkitkan kemudian dikisos satu sama lain, kemudian mereka selesai pengkisosan, mereka dijadikan tanah dan tidak kemudian dimasukkan surga atau neraka. Ini hewan. Maka keadaan hewan-hewan di dunia yang satu menanduk yang lainnya, yang satu memakan yang lainnya, mendolimi yang lainnya, satunya merusak dan mengganggu yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka besok akan dibangkitkan dan dikisos. Yang tadinya punya tanduk dan dia biasa menanduk yang tidak punya tanduk, maka besok pun akan dibalas dia yang ditanduk oleh lawannya yang dulu dia ganggu. Itu hewan. Yang dia biasa taib menanduk, mengganggu yang lainnya, maka dia dibalas dengan dia juga di ya, ditabrak, ditanduk. Setelah selesai pengkisosan, maka dikatakan kunu turoba, jadilah kalian semua tanah. Maka di saat itu orang kafir ini salah satu kemungkinan. Yang kedua dia mengatakan ya kulul kafiru ya laitani kuntu turoba, Seandainya aku jadi tanah. Ya ini seperti mereka, hewan-hewan tersebut. Sudah selesai penghubungan di antara makhluk, selesai sudah. Tidak ada neraka, tidak ada siksaan, tidak ada yang lain. Jadi tanah saja. Dan kemungkinan yang ketiga mereka berandai-andai seandainya jadi tanah yakni seandainya tidak dibangkitkan dari kuburnya yang sudah mereka lakukan di dunia diciptakan jadi manusia beramal di dunia sudah lewat dan dia mati dan masuk dalam kubur namun dia berangan-angan seandainya tidak dibangkitkan sudah jadi tanah tinggal tulang belulang dan dagingnya semua sudah membusuk dan menjadi tanah. Namun Allah bangkitkan kembali. Namun dia berangan-angan ketika dibangkitkan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi tanah saja, tidak dibangkitkan. Maka manapun makna-makna dari perkara ini dan kita kembali melihat tafsir adalah kembali kepada para ulama al-tafsir. Al-Qurtubi ya. At-Tabari Al-Hafidh Ibn Kathir As-Sa'di dan demikian para ulama mufassirin yang lainnya sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan dan mengisyaratkan kalau nanti dekat akhir zaman akan banyak urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya dan Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhir apabila sudah diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat. Maka kita tidak menafsirkan ayat dengan akal kita. Kita tidak menafsirkan sesuatu dengan pemahaman kita. Lihat bagaimana tafsir Ibnu Mas'ud. Lihat bagaimana tafsir Abdullah bin Abbas. Lihat tafsir para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tabi'in murid mereka dan murid-murid mereka dan demikian seterusnya. Maka ini penting. Ya. Dan salah satu berkenaan tentang ayat tadi, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir di saat itu berangan-angan seandainya aku jadi tanah saja. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya uruhara hari kiamat. Betapa panjang, melelahkan dan demikian seterusnya. Sementara dunia itu seberapapun panjang umur seseorang dibanding dengan akhirat sangat pendek dan tidak ada apa-apanya. Oleh karena disebutkan dalam sebuah hadis, ar Rasulullah SAW bersabda, ma mathali wa mathalud dunya ma mathalud dunya ma mathali wa mathalud dunya kamathalir raqibin, istazalla tahta dhilli syajarah thumma raha wa tarakaha." Sesungguhnya perumpamaan antara diriku dengan dunia kata Rasulullah SAW hanyalah perumpamanya seperti seorang pengendara, seorang pelancong, seorang musafir yang dia berteduh di bawah pohon yang kemudian dia akan pergi dan meninggalkannya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwasannya sifat diantara sifat zil bayangan itu ghairu sabit tidak pernah tetap dia selalu berubah pagi panjang semakin siang semakin memendek bergerak memendek memendek yang tadinya bisa berteduh di sebelah sana jauh sekarang memendek memendek bayangannya kalaupun sudah sampai atas tinggal bayangan ada tepat di bawah bayangan bendanya kemudian kalau sudah matahari bergeser ke barat bayangan itu pun berpindah yang tadinya bayangan ada di sebelah barat kemudian berpindah ke sebelah timur dan seorang yang ingin berteduh dia cari bayangan dia bergeser terus tadinya dia berteduh di bagian barat dia bergeser lagi kalau sudah berpindah ke timur dia bergeser lagi cari bayangan dan teduhan yang ada dia kejar terus bergerak terus bergerak begitu dunia dan itu pun ingat dia tidaklah domisili tempat tinggal dan tujuan utamanya di bawah pohon. Bukanlah seorang musafir itu tujuan utamanya untuk menginap dan berlama-lama di bawah pohon. Namun dia akan meninggalkannya menuju tempat tujuan utamanya. Wahakada dan demikianlah ini hakikat dunia. Maka seseorang dalam melihat perumpamaan tersebut dan mengetahui bahwasanya dunia itu tatakallab, berubah-ubah ya kadang dicari berupa geser ke sana kadang diinginkan demikian perkaranya lain ya bahkan terkadang berembus angin kadang tidak ya kadang panas kadang dingin ya kadang cuaca terik kadang hujan deras kadang seorang senang kadang seorang sedih dan keadaan selalu berubah-ubah akan tapi seorang muslim meyakini apapun keadaannya akan dinilai dan kehidupan utamanya adalah di akhirat nantinya. Dan demikian pula disebutkan di antara perkara yang sangat penting dan ini adalah ilmunya salafun saleh. Ini adalah ilmunya para pendahulu kita yang saleh. Ilmu yang pokok dan mendasar di atas segala sesuatu. Di antara pokok iman, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan disebutkan oleh para ulama di sana ada fikih akbar, ada fikih asgar Dalam pelajaran itu ada fikih akbar, ada fikih asgar Hal-hal yang semacam itu termasuk fikih akbar. Akidah, iman, dan demikian pula berlomba mencari akhirat. Dan perkara yang seperti itu ulama mutakaddimin dulu menyebutnya juga fikih, namun fikih akbar. Taib. Dan demikian pula di antara perkara yang lain dari perkara dunia ya, sebagaimana tadi disinggung seorang pengendara, seorang musafir di sisi yang lain dia butuh untuk istirahat. Bukan kemudian dia tidak butuh saya berteduh di bawah pohon. Saya tidak butuh sama sekali untuk istirahat. Saya mau langsung menuju tujuan saya. Padahal perjalanannya panjang. Dan kalau dia paksakan dia tidak mengistirahatkan badannya sampai tujuannya yang panjang. Bisa jadi dia tidak sampai tujuan dan mati terpotong di tengah gurun pasir, di tengah perjalanan. Maka dia butuh mengistirahatkan badannya di bawah pohon. Nih ya, sejenak. Maka demikian pula manusia hidup bagaimanapun seorang muslim tahu masa depannya adalah di akhirat. Dia tidak bisa meninggalkan dunia. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan dia butuh butuhan biologis laki-laki wanita dia butuh taib pakaian dia butuh yang meneduhkan dia butuh tempat tinggal darahan taib labas tidak mengapa dan di sana boleh seorang mengambil perkara-perkara yang mubah namun lebih jauh daripada itu seorang muslim yang tahu ilmu dia menjadikan perkara-perkara mubah tadi ihtisab mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap yang mubah pun menjadi kesempatan dan ladang amalannya. Sehingga dia tidur pun berpahala, sehingga dia makan pun berpahala yang tadinya hukumnya mubah. Namun dia niatkan saya juga butuh untuk makan, saya juga butuh untuk menjaga kesehatan saya dan kalau mau saya ibadah butuh nanti untuk bisa bangun fresh bisa kuat hafalan sekian jam, bisa kuat hafalan sekian lama, ya butuh istirahat, istirahatkan. Kalau nanti saya mau aktivitas atau ke sana dan ke sini, kita butuh juga istirahat dan makan. Maka ketika dia niatkan seperti itu pun berpahala. Dan itu pun pada perkara-perkara dunia berapa besar manfaatnya ilmu. Ketika dia tahu ilmu, perkara yang mubah, perkara-perkara dunia pun menjadi berpahala, menjadi bermanfaat ketika dilandasi oleh ilmunya. Di sisi yang lain, lebih-lebih daripada itu yaitu bagaimana dengan perkara ibadah yang merupakan tujuan utama dia hidup. Tujuan utama dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih padanya butuh pada ilmu. Apakah ilmu tentang salatnya, ilmu tentang taharahnya, ilmu tentang yang lainnya? Maka betapa besarnya manfaat ilmu oleh karenanya para ulama rahimahullah taala mengatakan ilmu itu ilmu syar'i itu adalah sebab utama sa'atadud darain, sa'adatud darain, kebahagiaan dua dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya adalah ilmu. Maka meskipun kita melihat dia miskin, namun dia bahagia. Meskipun kita lihat dia sedang sakit, dia pun akan berbahagia. Bukan bermakna kemudian senang dan pingin cari sakit dan cari sengsara, musibah. Lah. Karena dia sedang ihtisab, dia sedang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala mengatakan barang siapa yang menyadari betul keadaan dunia la yastaqir alal hal tidak akan terus tetap dalam satu keadaan akan tapi seperti halnya cuaca kadang panas kadang dingin begitu pula kadang dia senang kadang dia sedih Kadang dia mendapat nikmat, kadang dia akan mendapat dan diuji dengan musibah. Maka siapa yang mengetahui dia dapat musibah, dia dapat nikmat, itu seperti cuaca, panas dan dingin. Maka dia tidak akan terkaget dengan perkara tersebut. Dan pentingnya seseorang untuk membekali menghadapi perkara tersebut. Tentunya semua adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dallah dan setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu seseorang diperintahkan untuk membekali dengan ilmu. Sebagaimana seseorang butuh untuk menghadapi cuaca panas dengan berteduh dengan beberapa hal, dengan ketika hujan dia butuhkan dengan mantel dan payungnya atau berapa yang lain. Maka demikian pula ilmu sangat besar peranannya dalam yaitu seorang menghadapi segala macam keadaannya baik keadaan sedang dapat nikmat sehingga dia tidak lupa diri ujub kiber sombong congkak dan lupa diri namun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula dia putus asa dari rahmat Allah, tidak pula dia futur jatuh dan menyingkir ketika ditimpa musibah. Dan betapa lemahnya kita. Dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berusaha dan berusaha. Setelah berdoa, berusaha bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan sebab-sebabnya. Dan salah satu sebab menghadapi perkara-perkara yang adalah ilmu. Maka betapa banyak orang bingung melihat ada kasus ini, ada kasus itu. Namun betapa banyak mereka ahlul ilm mereka tenang dan tahu permasalahan tersebut bahkan sebelum terjadinya. Apa hakikatnya dan bagaimana keadaan semestinya. Dan ini semua dengan al-ilm. Dan <clears throat> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara lantadillu ba'di ma tamassaktum bihi ma. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama berpegang erat dengan keduanya kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Yang itu juga terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun itu, in tanaza'tum fi syai'in. Syai'in bentuknya nakirah dengan tanwin. Dalam fi nafi atau fi siyaki syart dalam konteks kalimat bersyarat in tanazatum jika maka in tanazatum jika kalian berselisih fi syai'in pada sesuatu syai'in dengan tanwin nakirah dalam konteks kalimat bersyarat tufidul umum menunjukkan kaidah atau faidah umum mencakup segala sesuatu yang diperselisihkan jika kalian berselisih tentang sesuatu apapun itu fi syai'in Kata Allah, "Farudduhu ilallahi war rasul." Maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya. Taib. Dan disebutkan oleh para ulama, kembalikan kepada Allah kitab Allah, kembalikan kepada Rasul, bertanya kepada beliau di masa hidup beliau dan sepeninggal beliau kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga adalah bagaimana kita memahami Al-Qur'an dan hadis bukan dikembalikan ke akal masing-masing, namun ikuti pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu minta mengikuti jalan mereka, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa golongan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus yang orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka Allah sebut di ayat yang lain wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim barang siapa taat kepada Allah dan rasulnya maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka siapa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, wa hasuna ulaika rafiqa yaitu dari kalangan para nabi dari kalangan kepada Nabi. Demikian pula Siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya termasuk Abu Bakar Siddiq, ujungnya pimpinan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, termasuk Umar bin Khattab yang ditusuk pada suatu saat mengimami salat subuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Ya. Dan demikian pula Utsman bin Affan, demikian pula di labrak rumahnya oleh para pendemo uh, dari Mesir, ya, hasungan Abdullah bin Sabah al-Yahudi syii dan demikian sampai merangsek ke dalam rumahnya dan membunuh Khalifah Utsman dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Dan begitu pula Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, seorang Khawarij pemberontak dan mengafirkan pemerintahnya ketika itu, Ali bin Abi Thalib. Dan demikian terus syuhada wassalihin dan jalannya orang-orang salih Para tabi'in, para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Sebab dulu sekian lama orang hanya menyatakan kita harus begini harus begitu. Namun sekarang sudah banyak kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ibadah umrah sesuai sunnah. Dalam haji, haji sesuai sunnah. Bahkan ini disebut syariah. bangnya syariah, ini syariah, apa-apa disebut kembali, kembali, kembali. Namun seberapa kebenarannya? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka-mereka ini siddiqin syuhada salihin mohon para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in petunjuk dan jalan al-anbiya para nabi para sahabat dan dalam menafsirkan Al-Qur'an kembali kita kepada mereka Tapi saya sebutkan salah satu contoh dua contoh tafsir ya Salah satunya adalah berkenaan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki maupun wanita Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha dari Adam dan Hawa, dari ayah dan ibu, terus beranak pinak. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi banyak. Inna akramakum indallah atqakum sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini pernah digunakan dipakai oleh salah seorang tokoh yang ditokohkan di negeri kita bahkan sebagian menganggapnya wali ke-10 menafsirkan ayat ini kemudian mengatakan la haula wala quwata illa billah bahwasanya makna ayat ini sesungguhnya takwa itu bukan monopoli salah satu pihak saja laki-laki saja bukan laki-laki maupun wanita bisa bertakwa dari suku manapun, bangsa manapun dia bisa bertakwa. Dari kulit ras bangsa apapun dia bisa bertakwa, kulit putih, kulit hitam, sampai sini benar. Kemudian dia mengatakan, begitu pula takwa bukan hanya monopoli umat Islam. Agama lain pun bisa bertakwa. Ditafsirkan seperti itu. Sementara apa yang diriwayatkan dinukilkan dari Umar bin Khattab, Umar mengatakan apa? Al musyrikun takun orang yang mempersekutukan Allah al-musyrikun tidak bisa bertakwa kita kembalikan kita ikuti tafsiran mana Umar bin Khattab dengan tafsiran ini ini satu contoh ayat demikian pula suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari sahabat yang mulia dan yang bukan hanya diutus oleh Umar bin Khattab saja tapi sejak zaman Rasulullah SAW jadi juru dakwah. Abu Musa al-Asy'ari sana, dakwah ke arah Yaman. Ali bin Abi Thalib ke sana. Eh, demikian yang lain, Abdullah bin Mas'ud demikian demikian dan demikian. Mu'adz bin Jabal dakwah ke arah sana. Abu Musa al-Asy'ari, seorang yang mulia. Ya. Satu ketika beliau di masa Umar bin Khattab ya, melaporkan atau diminta untuk eh, melaporkan catatan-catatan apa yang ada pada negerinya. Abu Musa al-Asy'ari salah seorang gubernur di tempatnya dan masanya. Abu Musa al-Asy'ari di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Dan katib seorang sekretaris yang biasa menulis untuk beliau ya, adalah seorang Nasrani. Dan ketika mengetahui hal tersebut Umar bin Khattab kaget terperanjat ya dan kemudian mengingkari dengan tegas terhadap sahabat Abu Musa al-Asy'ari ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu beliau sampai kemudian Abu Musa al-Asy'ari disebutkan dalam sebuah riwayat menjawab ya Amrul Mukminin lana kitabatuhu untuk kami hanya tulisan dia. Dia memang pandai menulis. Dia memang pakar dalam bidangnya, menulis, mencatat, mencatat administrasi dan berbagai macam catatan-catatan penting. Bagi kami hanya mengambil manfaat tulisan dia, walahudinu dan milik dia kepercayaannya, keyakinannya, urusan dia. Tapi bagi dia tulisan kami. E, bagi kami tulisan dia. Kata Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan yang maknanya wallahi ma nuqarribuhum ba'dama ab'adahumullah demi Allah kita tidak akan mendekatkan mereka ketika mereka sudah Allah jauhkan dan disebutkan kalimat tiga kalimat seterusnya daripada hal tersebut oleh Umar bin Khattab maka lihat bagaimana Al Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam bab tersebut ini hanya salah satu contoh dalam perkara tersebut dan sikap tengah bukan bermakna kemudian kaum muslimin tidak bisa bermuamalah, tidak bisa menyapa atau tidak bisa men, e, berkomunikasi, bermuamalah dengan yang lainnya. Lah itu permasalahan lain. Namun seorang katib mencatat urusan-urusan yang dia tahu seluk beluk. Negara kampung ini anggarannya berapa, ini kurangannya apa, butuhnya apa, demikian dan mengetahui A sampai Z. Dia yang mencatat segala macamnya. Di daerah sana masjid butuh ini, di sana ada Eh, petugas-petugas dakwah demikian demikian di sana ada kendala demikian dan demikian di sana butuh minta izin ini dan itu dicatat semuanya dia mengetahui semua hal dan ini diingkar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taib dan ini bukan taib eh, semata menyangkut satu kasus per kasus tertentu namun menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengikuti kembali kepada tafsir para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu pun dalam kondisi keadaan ini sebagai bawahan, katib. Bukan lagi lebih daripada hal tersebut. Dan Ar-Rasul alaihi Wasallam juga perlu dijamak segala sesuatu yang berasal dari beliau, ucapan beliau, praktek ucapan beliau maupun perbuatan beliau. Di sisi yang lain, beliau pernah mengatakan la asta'inu bi musyrik. Aku tidak akan minta tolong dengan musyrik. Di sisi yang lain, beliau pernah minta Abdullah bin Uraikid, seorang yang musyrik untuk menunjukkan jalan dari Mekah atau dari Mekah menuju Madinah menunjukkan jalan yang selamat dan aman dari kejaran musuh. Padahal dia seorang musyrik, tapi diberi upah untuk menunjukkan jalan. Sebagian mengambil dalil sepihak, sebagian mengambil dalil sepihak. Yang benar adalah mengambil dua-duanya. Ini kapan dan ini kapan. Ini kondisi apa dan ini kondisi apa. Maka dijawab dan dibahas, dijamak dalam perkara-perkara tersebut. Ya dan ini banyak dibahas di sisi para ulama rahimahullah taala dan di sana ada kitab <clears throat> khusus tentang menyinggung tentang permasalahan ini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ahkamu ahli zimmah hukum-hukum ahli zimmah ini hanya salah satu contoh kasus yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya betapa butuhnya kita kepada ilmu ya pada semua aspek bukan hanya dalam masalah sholat kita ya lebih-lebih semakin jauh zaman dengan zaman Rasulullah SAW Rasul sendiri mengatakan apa? Ja'al Islamu ghariban. Islam di awal datang dalam keadaan asing. udu ghariban dan kelak di akhir zaman ajaran Islam kembali asing. Ya. Taib. Fatu balil ghuraba beruntunglah orang-orang asing tersebut mencari tahu bagaimana ajaran Rasul Rasulullah SAW dan termasuk sebab dan perkara penting untuk kita mendapatkan kebahagiaan fidarain dalam dua negeri di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan sejenak ada azan insyaallah taala. Ya, kami mohon uh, e, itu lebih dahulu jazakumullahu khairan. Baik. Dan di dalam banyak kasus, dalam banyak qadhiyah dan masalah di sana banyak ahlul ilm wal ulama ya, yang mengetahui kasus-kasus dan permasalahan tersebut. Akan tetapi ada kalanya sering tidak terdengar atau kita tidak dapatkan bukan karena apa? Ada kalanya di antaranya karena faktor memang karena ilmu pula mereka memandang belum saatnya disampaikan. Namun di, di saat zaman itu setiap orang bicara, semua orang mengekspos dan memposting, mengirim itu ibarat ya, obat yang sekian banyak dijual di apotek berbagai merek dan berbagai dosis. Ada orang sakit meraba-raba mencari-cari obatnya sendiri-sendiri. Menurut saya yang ini, menurut saya yang ini, menurut saya yang itu. Sementara mereka nggak pakai dokternya. Itu ibaratnya. Ya. Sehingga semestinya dokter yang tahu. Kita yang bicarakan ya demikian dan demikian. Dan bisa jadi istiadatnya dokter berbeda satu dengan yang lain. Akan tapi mereka jauh lebih tahu dan memiliki dasar-dasar dibandingkan dengan orang yang awam tidak tahu sama sekali. Ini obatnya dan untuk kasus seperti ini dosisnya sekian, jangan lebih, jangan kurang. Dan untuk kasus penderita penyakit ini jangan pakai obat ini karena ini bisa lebih memperparah penyakitnya yang kedua. Maka mereka mengetahui tentang perkara-perkara seperti ini. Adapun obatnya sekian banyak, kemudian setiap orang meraba-raba, menurut saya saya coba yang ini ya saya coba yang ini kalau saya yang ini tanpa perantara ahlinya tanpa perantara dokternya maka yang terjadi adalah faudo kekacauan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membimbing ketika seorang tidak mengetahui sebuah permasalahan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kita tanya mereka. Kalau kita tidak tahu, jangan gengsi, jangan malu. Adapun tiap-tiap orang kemudian yujibu kullu kullu mri'in fayujibu kulli dhi ra'yah setiap orang yang memiliki kullu dhi setiap orang yang memiliki pandangan pendapat dia menakjubi dia kagum dengan pendapatnya sendiri dan tidak mau bertanya kepada yang ahli maka yang terjadi sebagai Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahliya fantadhiris sa'ah tunggulah hari kiamat semakin mendekati dan minal ilm termasuk diantara ilmu ada munashrihi fi ba'dil hin fi ba'dil ahyan terkadang pada sebagian beberapa waktu termasuk ilmu adalah belum saatnya disampaikan ilmu tersebut karena dengan tadarruj dengan bertahap dan Rasulullah SAW demikian pula begitu pula uslubul Quran metode Al-Quran itu bertahap sehingga kalau mereka sudah kuat akidahnya sami'na wa ata'na sendikodawu kalau Allah ini kalau Rasul saya mantap saya. Hadisnya sahih, sabda Rasul. Siap. Mudah. Tapi kalau mereka dengan hadis pun masih belum, dengan Quran belum, maka ini belum saatnya. Yang seperti tadi. Namun ketika terjadi dibuka seluruhnya, yang aslinya hukum itu sudah jelas di sisi para ulama, namun memang belum pernah mereka bahas. Kenapa? Karena memang belum waktunya mungkin, karena bertahap dengan beberapa perkara yang lain. Namun sebagaimana tadi, ketika dibuka diiklankan semuanya obat-obat setiap orang yang sakit meraba-raba saya sakit pengen coba obat ini saya pengen coba obat ini tidak tanya kepada dokternya maka yang terjadi kekacauan begitu pula setiap orang menurut saya tafsiran ini begini menurut saya tafsiran ini begitu lihat siapa kita lihat Ibnu Katsir lihat Al-Qurtubi lihat tabari dan termasuk di antara ciri disebutkan dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf keutamaan ilmu pendahulu kita dulu dengan orang belakangan banyaknya dan kuatnya ilmu pada mereka dan itu bukan bermakna kemudian setiap orang yang lebih banyak bicara lebih banyak ilmunya bahkan keadaan fakta yang ada menunjukkan sebaliknya sahabat lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan tabiin namun lebih sedikit ucapan mereka tabiin lebih dalam ilmunya dibandingkan dengan kalangan adba'ut tabiin namun lebih sedikit kalam mereka Adba'ut tabi'in begitu pula terus ke bawah. Oleh karena disebutkan wabi basorin nafidin kufu dengan cara pandang yang tajam mereka menahan diri. Mereka belum bicara kalau belum memang dibutuhkan kalau demikian dan demikian dan tidak semua mereka terakhir mereka buka semua. Namun kalau sudah terlanjur terbuka semua orang membicarakan sudah sampaikan. Dan demikian mereka ini. Yang sebenarnya perkara-perkara tersebut banyak yang mereka ketahui dan ini mereka dan disebutkan <clears throat> dalam ibarat mereka man kasura kalamuhu kasura saqatuh wa man kasura saqatuhu kasura barang siapa yang banyak ucapannya akan banyak dia terjatuh akan banyak salahnya dan barang siapa yang banyak jatuhnya akan banyak dosanya dan demikian seterusnya nah, kalau bahasa peribahasa kita tong kosong nyaring bunyinya sebagian orang menganggap wah menganggap lebih hebat orang ketika menyampaikan lebih banyak pembicaraannya dan lebih indah penyampaiannya. Betul memang penting namanya menyampaikan pembahasan yang bagus akan tapi jangan semata-mata jadi tolak ukur kita adalah bagusnya orasi. Bahkan bisa jadi sebagian non saya ustadz kampung bisa jadi lebih bagus orasinya, khutbahnya dibandingkan dengan syekh ulama kibar. Bisa jadi. Tapi bagaimana ilmunya? Jauh sekali. Semata kaki selututnya, semata kakinya pun tidak ada. Namun dalam berkhutbah dia lebih hebat, lebih bicara. Dan kita tahu, jangankan di antara seorang alim ulama dengan orang yang jauh di bawahnya, atau bahkan alus sunnah dengan alul bidah, bahkan di antara nabi pun berbeda-beda. Kita lihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa berpikir sekian banyak. Meski bukan berarti ingin menyingkir dari perintah Allah lah namun menjadi siapa Firaun ini orang besar demikian dan bukan karena takut namun dirinya menyadari kekurangannya sehingga berdoa kepada Allah Rabbi syrahli sadri ya Allah lapangkan dadaku wa yassirli amri mudahkan urusanku dalam dakwah Firaun wahlul uqdatam min lepaskan kekakuan lidahku dan termasuk disebutkan beliau ini sempat beliau ini termasuk disebutkan gagap dan sulit bicara beliau minta didoakan agar saya itu bisa bicara lancar tidak gagap lagi yafqahu kauli agar mereka bisa memahami ucapan saya dan masih lebih dari itu minta ditambah waja'alli waziran min ahli angkatlah seorang tangan kanan dari keluargaku Haruna akhi Harun saudaraku dalam ayat lain yang disebutkan Harun ini huwa afsahu minni lisanan dia lebih fasih lisannya daripada saya Harun lebih fasih bicaranya dibanding Nabi Musa tapi para ulama sepakat Nabi Musa lebih berilmu dan Nabi Musa lebih afdol dibandingkan Nabi Harun alaihissalam maka bukan menjadi tolak ukur semata seorang yang lebih fasih, lebih pandai bicara, lebih pandai khutbah itu lebih berilmu. Ada kalanya di sana banyak ulama yang mereka belum bicara, yang mereka belum. Namun justru pandangan mereka jauh ke depan karena kalau ini saya sampaikan nanti madrotnya A, B, C, D nanti. Bukan berarti kita sembunyikan ilmu lah, namun kita bertahap dan kita tunda. Namun ketika setiap orang di zaman sekarang semua memposting, semua bicara, Bahkan seorang ulama disandingkan dengan seorang siswi SMP, menurut saya, menurut saya. Kacau terjadinya. Tapi, maka dulu dan ini termasuk perkara yang eh, penting salafun saleh dan disebutkan di sana di antara tanda-tanda ilmu nafi, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Bukan tujuan untuk menyampaikan ini kehebatan saya, namun tujuannya adalah supaya kebenaran bisa diterima oleh orang. Apakah saya yang menyampaikan atau orang lain yang menyampaikan? Nah, dan bagaimana kita diajari dalam hadis Ummu Sunnah, Jibril alaihissalam datang hendak mengajari para sahabat ajaran agama, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Tapi bukan Jibril datang langsung ngajari mereka, langsung nyerobot taklimnya Rasulullah SAW. Tidak. nah, malaikat Jibril datang bertanya, yang biasa menyampaikan Rasulullah SAW, yang biasa diterima dakwanya adalah Rasulullah SAW di situ. Jibril dengan bahasa bertanya, ya, Ras ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang ini, tentang itu. Rasul menjawab, Rasul menjawab. Dan Rasul pun juga berterima kasih dan tahu. Kalian tahu siapa yang tanya tadi? Kemudian dia pergi. dari Jibril. Jibril menjemur menjadi seorang laki-laki, duduk di majelis, kemudian dia pergi. Dalam keadaan orang nggak ada yang kenal, pakaian putih bersih dan seterusnya, sebagaimana hadis yang masyur. Maka di situ Jibril alaihissalam Kata Rasul, "Atakum yu'allimukum amradinakum." Dia datang sengaja untuk mengajari urusan agama kalian. Tapi bukan Jibril datang langsung mengajari. Ketika memang dibutuhkan dipersilakan, alhamdulillah. Namun bukan berarti demikian selalu kebenaran itu harus saya yang nyampaikan. Harus bukan hanya supaya bisa diterima dakwah, tapi juga supaya saya dipuji, supaya nampak saya yang lebih hebat dari fulan. Bukan itu tujuan dakwah. Namun bagaimana supaya bisa diterima? Kalau sudah berjalan dakwah, alhamdulillah kita bantu apa yang bisa. Dan bukan saya harus dijadwal, saya harus di situ ada, saya harus bisa tampil dan terlihat dan banyak di situ fadilah, fadlul ilmi salaf alal khalaf yang banyak kita pelajari dan salah satu ini termasuk pokok penting tanda ilmu bermanfaat adalah menunjukkan pelakunya al-harab ala dunia lari dari fitnah dunia termasuk fitnah dunia adalah kepemimpinan popularitas dan demikian pula pujian Seseorang menyampaikan dan mencari ilmu bukan untuk pujian, bukan untuk popularitas dan bukan pula untuk keduniaan, namun kalau ternyata dia diberi oleh Allah hal-hal tersebut, dia pun khawatir dan dia banyak istighfar. Jangan-jangan itu istidraj, jangan-jangan itu bisa jadi beban berat bagi saya besok. Banyak-banyak istighfar. Dan demikian ini mereka mengajari kita para salafun salih radhiyallahu taala anhum para sahabat Turman bin Auf, para imam, Imam Ahmad dan yang lainnya. Allah taala alam swab. Maka sebagai penutup kita butuh tentang ilmu dan kita butuh tahu bagaimana ilmu taib yang benar Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman pendahulu kita dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in dan sebelumnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum Maka terus kita belajar ilmu karena itu lebih kita butuhkan lebih-lebih di zaman sekarang banyak kasus banyak persengketaan kita butuh ilmu syar'i yang sesungguhnya dan jangan kemudian ya, antipati ataupun kapok dengan ilmu syar'i.